yang di utara di selatan silakan. Silakan Pak rapat-rapat lagi. Diisi tempat-tempat yang kosong di depan kita. Mari. Kita duduk rapat-rapat, duduk dengan niat menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keyakinan bahwa di balik sunnah ini ada kejayaan di balik sunnah ini ada kecintaan Allah Ada ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Mari pak silakan Cuma maju lagi pak Jangan ada tempat-tempat yang kosong Kita tangguhkan dulu Amal-amal inspirasi kita Kita sama-sama duduk dalam amal istimai Mari pak silakan Yang di sebelah utara Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk dengan syukur Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita. Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita dalam majelis yang mulia ini. sama-sama fikir, sama-sama usaha bagaimana mewujudkan agama yang sempurna dalam kehidupan kita dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat kita, dalam kehidupan umat di seluruh alam. Mari Pak silahkan yang masih kosong ini mohon untuk diisi Pak. Silahkan Pak maju-maju lagi. Jangan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah menjadi keputusan Allah bahwasanya kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan manusia di dunia sampai di akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna. Sejauh mana manusia ini mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas pentingnya perkara ini jemaah sekalian, kita sama-sama duduk di sini untuk fikir, untuk usaha, Bagaimana supaya agama ini betul-betul sempurna dalam kehidupan kita Mari Pak silakan Yang masih duduk-duduk di belakang mohon untuk segera Mari Pak Masya Allah Maka jamu yang dimiliki Allah SWT Penting sekali dalam majelis yang mulia ini Kita Tunaikan adab-adab Kita duduk dengan rapat-rapat kita duduk dengan penuh tawajuh sehingga majelis kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.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 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita ini sebagai manusia yaitu semulia-mulianya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita ini dari keturunannya orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam Inna Allah astafa Adam wa Nuh Nabi Adam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berarti termasuk keturunannya orang-orang yang dipilih oleh Allah Kemudian setelah Nabiullah Adam salatu wassalam Maka umat ini telah dihabisi semua oleh Allah Dari doanya Nabiullah Nuh salatu wassalam Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirin dayyara Innaka in tadarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara Ya Allah habisi semua umat ini yang tidak iman kepada engkau Kalau engkau masih sisakan Mereka akan melahirkan anak-anak yang durhaka juga Sehingga tinggal hanya beberapa gelintir orang saja Nabiullah Nuh dan beberapa pengikutnya Bahkan satu di antara anak beliau ini pun tidak mengikuti beliau malah beliau ini jalannya itu menggok nyeleweng ditunjukkan jalan yang lurus tapi pengen jalan yang bengkok ditunjukkan jalan ke akhirat malah pengen jalan dunia ditunjukkan ilmu langit tetapi malah mencintai ilmu bumi Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam ketika sudah terjadi banjir bandang semua manusia ingin menyelamatkan diri orang-orang Islam sudah masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh alaihissalam. orang-orang kafir menyelamatkan dengan ilmu ilmu dunia mereka untuk diri mereka maka Nabi Nuh alaihissalam memanggil putranya ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا Nabi Nuh berkata Wahai anakku mari ikut kami naik perahu sini Wahai anakku, mari ikut kami naik perahu sini. Tetapi anaknya ini lebih mementingkan ilmu dunia daripada ilmu langit. ilmu bumi itulah yang diketahui. Ya, di sini kan adalah ilmu bumi juga. Ya. Ilmu bumi. Maka apa jawaban anaknya Nabi Nuh? Ini pelajaran bagi para pengajar-pengajar ilmu bumi juga dan yang belajar ilmu bumi. Jawabannya adalah Irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Jawabnya qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, kalau pelajaran-pelajaran di sekolahan itu ayahku, namanya air itu selalu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka kalau aku nanti naik ke tempat yang tinggi, Berarti air tidak akan bisa menyentuhku. Begitu loh, paham gak ayahku? Nah. nah. gaya bumi seperti itu. Akhirnya dijawab oleh Nabiullah Nuh alaihi dengan gaya langit. Jawabnya gaya langit. Ini pertempuran antara bumi dan langit. Mana yang lebih hebat? Sa إلى جبل يعصمني من الماء جواب قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم Oh, keliru anakku. Kamu keliru itu. Yang betul, yang selamat adalah orang-orang yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu langit. Akhirnya dua orang yang dikjaya yaitu ahli langit dan ahli bumi bertempur adu ilmu ini. Mana yang ber yang menang? فحال bainahumal الموج fakana minal المغرقين ternyata bumi tidak ada apa-apanya disamber karo ombak saat kok kintir habis sudah sudah begitu tidak ada ilmu bumi lagi. Yang ada hanya ilmu langit saja. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berangkat dengan membawa beberapa pengikutnya. Ada sebagian orang mengatakan adalah 80 orang. Ada yang mengatakan paling sedikit adalah 8 orang saja. Dari orang-orang yang selamat itu. Ini cerita ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa kesuksesan di perjuangan bukanlah banyaknya pengikut, tetapi kesuksesan di dalam perjuangan adalah bila mana kita di dalam perjuangan itu taat kepada Allah dan utusannya Allah. Walaupun satu saja pengikutnya, tetapi itu adalah kesuksesan. Nabiullah Ibrahim salatu wassalam. Beliau ini tidak punya pengikut. Siapa pengikutnya? Satu saja, yaitu istrinya. Wahai Sarah, di dunia ini tidak ada orang yang beriman kecuali hanya kita saja. Artinya apa? Kalau sudah begitu, Allah tidak peduli kalau hanya dua orang yang beriman yang dicintai oleh Allah hanya dua orang saja yang lain tidak tidak main-main ini urusan iman ini. Inna Allah astafa Adam wa Nuh. Nabi Nuh alaihissalam juga orang pilihan. Juga orang pilihan. Dipilih oleh Allah SWT. Diselir dari Allah SWT. Dari seluruh alam ini yang diselit Nabi Adam kemudian Nabi Nuh alaihissalam orang pilihan lalu siapakah Nabi Nuh itu dan apa hubungannya dengan kita diceritakan oleh para ulama sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahwa selepas Nabi Nuh alaihissalam maka keturunan-keturunan dari orang-orang Islam pengikutnya Nabi Nuh mereka semua habis keturunannya habis tidak ada terusannya mereka itu yang masih terus berjaya adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalatu wassalam waja'alna dzurriyyatahu humul baqin ya. begitu hanya keturunan Nabi Nuh saja jadi artinya ini kita kembali kepada pembicaraan yang awal tadi. Semua yang hadir di sini ini ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Maka patut semuanya mengingati cerita Nabi Nuh ini. Hmm. Patut kalau kita itu ngirim Fatihah kepada Nabi Nuh. Nah Nabi Nuh alaihissalam satu orang telah dipilih oleh Allah Nabi Adam mbah kita kemudian dipilih lagi mbah kita yang berikutnya yang setelahnya lagi yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka sudah petantasnya Bila mana kita ini memperjuangkan agama ini mati-matian. Seperti halnya Nabi Nuh alaihissalam memperjuangkan agama. Sudah sepantasnya kita ini bertobat kepada Allah juga mati-matian. Seperti halnya tobatnya Allah Adam alaihissalam bila mana mendapat kesalahan. Ini adalah sifatnya orang-orang yang dekat kepada Allah, sifatnya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang itu kalau dipilih oleh Allah itu banyak istighfar. Baginda Nabi bersabda bahwa aku ini sehari semalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 100 kali. 100 kali. Padahal baginda Nabi tidak punya dosa maksum, dijaga dari segala dosa. Tetapi bertobat kepada Allah lebih dari 100 kali. Dan Allah adalah At-Tawwab, yang maha pengampun, maha penerima tobat. Allah suka sekali mendengarkan tobatnya hambanya. Jadi ada orang itu deple-deple merasa salah saja. Itu sunnah sama Allah. Ini hamba betulan ini. Tapi kalau orang itu Wong hamba kok merasa dia bener saja. Siapa yang salah? Wong saya nggak salah kok disalah-salahin. Terus saja begitu. Oh, hamba yang seperti itu sebentar lagi tempeleng sama tuannya itu. Hmm. Tapi hamba yang merasanya itu salah aja. takut ini nanti aku berbuat ini salah, takut berbuat ini salah, takut berbuat ini salah, sehingga perbuatan itu hati-hati, itulah namanya takwa. Hmm. Semua pekerjaannya hati-hati itu namanya takwa. Allah Subhanahu wa taala ini adalah maha agung, maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala ini bukan manusia tidak dapat dibayangkan oleh otak manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak seperti apapun Allah Subhanahu wa taala. Zatnya adalah satu. Zatnya Allah adalah satu, tidak tersusun-susun dari anggota-anggota, tidak. Dan zat satu itu hanya satu, hanya Allah saja. Kalau kita, ini kalau kita lihat, coba kita ini jadi manusia dari susunan-susunan anggota. Dua tangan tempel, dua kaki tempel, kepala ditempel, jantungnya dipasang, lambungnya dipasang, ususnya dipasang, ya, kan? semua tulang belakang dipasang, tulang dipasang, akhirnya jadi manusia. Jadi susunan dari banyak perkara akhirnya jadi manusia. Tapi zat Allah adalah satu. Kita mempunyai bagian-bagian, ada bagian atas, bagian bawah, bagian samping, bagian tengah, bagian dalam, dan bagian luar. Allah tidak. Satu, tidak ada bagian-bagian. Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kami tidak seperti apapun. Karena apa? Karena semua perkara yang itu punya bagian-bagian itu adalah perkara yang lemah. Bagian tangan kanan itu bukan tangan kiri. Tangan kanan kalau sudah bukan tangan kiri, kalau tangan kanan bergerak berarti tangan kiri lemah. Kalau tangan kiri bergerak berarti tangan kanan lemah karena tidak bergerak. Kalau kaki kanan melangkah ke depan, maka kaki kiri harus di belakang. Kalau harus tertinggal di belakang. Kalau kaki kiri melangkah ke depan, maka kaki kanan juga harus tertinggal di belakang. Kalau dua-duanya melangkah, akhirnya seperti medon, ancul, ancul, ancul begitu. Nah, ya. Nah. tahu. Hmm. Makanya semua itu lemah. Kalau sama seperti makhluknya, maka Allah lemah. Kalau lemah sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk berarti makhluk. Kholik tidak sama dengan makhluk. Kholik itu pencipta, makhluk yang diciptakan. Yang mencipta tidak sama dengan yang dicipta. Kalau yang mencipta sama dengan yang men, yang dicipta, berarti kita telah salah. Seperti salahnya orang-orang Nasrani. Coba orang Nasrani mengatakan, ini Tuhan, Tuhan Yesus, katanya. Maka apa? Ini Tuhan Yesus. Baik. Nah kita tanya sebenarnya. Kapan dilahirkan Tuhan Yesus? Dilahirkan pada sekian, sekian, sekian, sekian. Sebelum Tuhan Yesus ada, lalu yang menciptakan alam semesta siapa? Masa makhluknya lebih dulu daripada kholiknya. Makanya masa ciptaannya lebih dulu daripada yang mencipta. Namanya orang keblinger itu. Ada nggak? Meja dengan tukangnya lebih dulu mejanya. Gimana? Ini namanya orang miring itu namanya otaknya itu. Nah, itu perlu dibawa ke rumah sakit jiwa Solo sana. Nah. Ada lagi yang lebih aneh. Bagaimana kalau meja menciptakan tukang? Aneh nggak? Mereka juga keliru bahwa sebetulnya mereka mengatakan bahwa ada Tuhan anak, ada Tuhan bapa, ada Tuhan ibu. Sekarang ada ibu. Ibunya itu anak siapa? Ibunya itu anaknya Imron. Imron punya istri siapa? Punya istri Hannah. Ya, Hannah dan Imran itu siapa? Itu makhluk. Berarti meja mempunyai anak tukang. Paham maksud saya? Uang makhluknya kok menciptakan Tuhannya? Namanya orang keblinger itu. Solo sana tempatnya bukan di sini. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha tidak sama dengan apapun. Tidak sama dengan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta Bahkan Allah yang menciptakan semuanya dan yang menciptakan semua perbuatan makhluk-makhluknya. Apakah itu perbuatan yang disengaja oleh makhluk ataupun yang tidak disengaja oleh makhluk? Semua diciptakan total oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah. Supaya kita ini paham. Setelah kita tahu bahwa kita ini adalah keturunannya orang-orang yang dipilih oleh Allah, maka kita ini harus seharusnya itu paham punya kefahaman seperti datuk-datuk kita zaman dulu. Siapa Allah itu? Tidak sama dengan makhluk. Yang menciptakan makhluk dan yang menciptakan perbuatannya makhluk. Nah ini yang paling sulit ini. Ini masalah yang paling sulit. Sebetulnya nggak sulit juga, tetapi kita terangkan juga. Yang paham Alhamdulillah yang tidak paham semoga dikasih paham oleh Allah swt. Kadang-kadang orang ini diuji di masalah ini. Ini hasil taskilan saya. Ini hasil ajakan saya. Ini hasil saya kumpul-kumpulkan sendiri. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu penciptakan yang unik sekali. Yaitu Allah ciptakan ilmu, kemudian ciptakan kehendak, kemudian ciptakan kemampuan, kemudian ciptakan yaitu perbuatan. Empat-empat perkara ini diciptakan di dalam makhluk bersamaan. Ketika makhluk itu berbuat secara ikhtiar. Sehingga orang itu nggak merasa pengen ngambil sesuatu di depannya. Ada ilmu, ini adalah makanan, ini ini batu bata, ini roti. Ada ilmu, yang ini enak, yang ini keras ini. Ini kalau dimakan rom, rampau untungnya. Nah, paham? Kalau ini dimakan, ini lidah bisa bergoyang di sini. Nah, maka akhirnya ada ilmu. Dikasih ilmu kemudian dikasih kehendak oleh Allah. Allah ciptakan kehendak dalam makhluk itu kepinginan. Setelah kehendak ada kemampuan, tangannya bukan stroke. Ada orang pengen, ya sudah tahu ini enak, kemudian ada kemikin, kepinginan, tapi tangannya nggak bisa digunakan. Nah, ini ya. Seperti orang stroke itu, itu loh pengen aku pengen itu loh pengen itu loh. ya. dikasih kemampuan, akhirnya bisa ikhtiar dikasih kemampuan setelah dikasih kemampuan dikasih apal perbuatan sehingga bisa ngambil sehingga bisa memakan berurutan ilmu kehendak kemampuan dan perbuatan berurutan itulah manusia akhir keblinger ini perbuatan saya ini hasil takilan saya Padahal kalau dia itu faham, dia itu hanyalah orang yang digerakkan oleh Allah saja. Sehingga tidak ada keakuan dalam dirinya. Aku itu nggak ada. Ini punya aku, nggak ini punya Allah. Ini tafsiranku nggak. Ini yang membawa ke sini adalah Allah. Ini hasil kerjaku bukan. Ini adalah Allah yang membuat semuanya. Jadi akhirnya orang itu nggak ada keakuan itu nggak ada. Jadi nah, ini baru benar ini tafsir yang seperti ini. Ini penting sekali ya. pahaman seperti ini penting sekali. Ini masalahnya adalah masalah sangat lembut sekali. Sehingga manusia tidak merasa nyaman saja kelihatannya. Semua orang-orang yang mereka dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah dikehendaki oleh Allah untuk masuk neraka. Semua orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang dikehendaki masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua musibah-musibah yang mengenai kita itu semuanya adalah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesembuhan yang kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu penyakit itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala bukan karena obat atau karena apapun. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki seluruh yang mempunyai roh harus meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya harus mati maka tidak ada satu dokter pun yang bisa mengobati kematian atau mencegah kematian. Walaupun itu dokter yang menghabiskan waktunya puluhan tahun untuk membuat satu riset yaitu obat penolak kematian tidak akan bisa. Bahkan habatus sauda saja itu loh nggak bisa. Habatus sauda sifa unmingkul lidah illasam Habatus sauda adalah segala, uh, eh, obat segala macam penyakit kecuali obat mati nggak ada sudah kalau ada obatnya weh itu mesti jadi royaan itu sayangnya nggak ada supaya tidak mati mati dulu saja eh, orang kalau sudah mati nggak mati lagi tetapi kalau sudah mati yang sekali ini nanti orang akan dibagi farikun fil jannah farikun fil sa'ir sebagian surga sebagian neraka enggak mati selamanya di neraka atau enggak mati selamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala tidak ada pilihan di antara dua itu Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat-sifatnya juga satu tidak sama seperti makhluk-makhluknya tidak sifatnya juga satu ilmunya Allah satu kudrahnya Allah juga satu semua sifat-sifatnya satu beda dengan ilmu kita Allah tidak seperti seperti makhluknya, seperti apapun tidak. Pokoknya laisa kami dari syai, bahwa basir. Tidak seperti apapun. Kalau kita punya ilmu, maka ilmu kita itu akan bertambah. Setelah sekolah atau ngaji, apa itu 10 tahun begitu, maka ilmunya bertambah. Tahun pertama bisanya alibata, Tahun keempat sudah bisa membaca akrib. Tahun ke-10 nanti bisa membaca minhaj. Ilmunya bertambah. Semua yang ilmunya bertambah berarti itu bodoh. Ya enggak? Kalau orang pinter yang sempurna itu nggak perlu bertambah. Kalau masih bertambah tadi, oh kemarin bodoh, kemudian baru pinter sekarang. Ya enggak? Semua yang ada tambah itu dari bodoh menuju pinter. Tambah menuju bodoh menuju pinter terus saja. Nah Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya adalah sempurna, tidak bertambah pinter Allah karena sudah tidak ada pinter lagi. Yang ada adalah ilmu. Allah satu, qadim, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya ilmunya satu kodim tidak ada tambahnya tidak ada berkurangnya satu sudah sempurna. Perkara kalau sudah sempurna itu tidak bertambah. Kalau yang tidak sempurna itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka ilmunya Allah berbeda dengan ilmu kita. Ini urusan tauhid ini harus kita pelajari betul-betul karena kalau salah pemahaman nanti akhirnya itu kita harus syahadat lagi ini. Nah, saudara yang dimuliakan Allah swt. Allah yang Maha Besar yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan menciptakan malaikat, menciptakan setan dan iblisnya sekalian, menciptakan orang-orang iman, menciptakan orang-orang kafir, menciptakan orang-orang munafik, menciptakan semua perkara-perkara yang untuk berkhidmat kepada manusia, airnya, apinya, hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, anginnya juga. Ya, anginnya juga semua diciptakan untuk manusia, untuk berkhidmat manusia. Dunia ini semua, adunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kalian semua umat manusia Tetapi kalian diciptakan bukan untuk dunia Tetapi kalian semua diciptakan untuk akhirat Untuk akhirat Memang dunia itu menggiurkan Memang dibuat seperti ini oleh Allah Maka digambarkan dunia ini seperti wanita tua Yang sudah tua, koyot, welek Tetapi dia itu bersolek dengan secantik-cantiknya perasaannya kalau orang yang geragas, gitu, ya balik lagi. Kalau orang yang geragas, gitu, ya hmm. itu melihat orang tua bersolek itu loh, kok ya seneng. Ya. Orang tua sudah peot, terus giginya sudah banyak yang rampal, ya. Itu itu bersolek. Maka itu yang tertarik orang seperti itu hanyalah orang yang geragas saja, Pak. Hmm. Baginda Nabi pertama bertanya kepada malaikat Jibril, eh, bertanya kepada dunia ini sekarang. Kenapa kamu mempunyai buntut? Ini di belakangnya ada buntutnya. Itu. Buntut ini adalah untuk mempermainkan orang-orang yang suka kepada aku. Nanti kalau sudah mendekati aku, saya enggokkan kulit, langsung dia ketut lagi. Saya bengkokkan lagi, maka ikut lagi. Seperti kucing yang mainan dengan buntutnya ibunya. Nah, tahu buntut? Untuk itu ekor ya, ekor itu. Seperti itu. Nanti diulat-ulit, ulat-ulit, ulat-ulit. Nanti ahli dunia seperti itu. Kenapa itu gigimu kok rampal semua? Ini gara-gara orang-orang zuhud ahli akhirat itu loh. Saya rayu-rayu sini ikut aku. Lah kok saya malah ditendang rampal untukku ya, Orang-orang zuhud itu menurut dunia itu ahli-ahli silat Ya. Tapi kalau orang-orang geragas itu menurut dunia itu alah itu apa itu biasa itu dirayu dengan rayuan gombal aja itu udah ikut. Ya. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dunia. Kalau saya ditaruh di dunia, sebetulnya dunia itu seperti itu perumpamaannya. Tetapi manusia itu banyak juga yang tergiur dengan dunia. Seumpama pandangan manusia itu ke depan, lurus, jauh sana, sampai ke akhirat, maka manusia itu akan zuhud dengan dunia ini. Tidak butuh dengan dunia melihat dunia ini. Diceritakan kalau nggak salah itu diceritakan dalam hadis Sayyidah Aisyah ingat saya yaitu sahabat satu sahabat namanya Abdurrahman ibnu Auf ini ceritanya seperti itu nah satu orang apa satu orang sahabi sahabi atau tabi'i beliau itu mimpi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya itu ada satu pertamanan yang indah sekali pertamanan yang indah sekali di tengah pertamanan itu ada ada kemah yang kemah yang hebat juga indah banget terus di dekat kemah itu ada kambing-kambing kambing-kambing yang dekem gitu kambing setiap kambingnya itu kalau berak itu berak kurma ajwa siapa yang pengen makan kurma ajwa dari kambing ya nanti kalau di akhirat sana diperlihatkan seperti itu ih punya siapa ini kok hebat sekali ini ditunggu saja ternyata itu punya Abdurrahman ibnu Auf sahabat yang paling kaya sana sahabat yang dikasih kemudahan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian ketika ketika dia itu merasa terheran-heran seperti ini ini mafhum hadisnya maka ada suara kamu belum tahu ini ada satu tempat yang lebih hebat lagi di sana. Sangat-sangat hebat. Ini tidak ada apa-apanya ini. Sangat-sangat hebat. Loh, iya itu punya siapa itu? Tinggi sekali, bintang sana itu itu adalah kepunyaan kepunyaan Abu Darda karena dia itu berani menolak kepunyaan Abu Dar Darda atau Abu Dar nah, saya itu satu sahabi karena dia itu berani menolak dunia dengan kedua tangannya jadi orang itu kalau mau menolak dunia dengan kedua tangannya mentah-mentah nanti amalannya di akhirat sana itu utuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau ini mau minum Ketika beliau itu minum air dicampuri dengan apa itu madu. Madu campur dengan air. Mau minum dia nggak jadi. Kenapa kok nggak jadi? Saya takut menghabiskan kenikmatanku di dunia sehingga nanti mengurangi kenikmatanku di akhirat katanya. Makanya orang-orang yang nggak begitu dapat duit itu bangga saja. Kenapa kamu nggak punya duit? Alah alah, ini memang saya simpen di akhirat. Hmm, itu. Dan kenapa kamu punya duit? Kalau kamu habiskan apa itu kenikmatanmu di dunia ini? Coba jawabnya bagaimana kita? Nanti saya kasih tahu cara jawabannya. Duit ini. <laughs> ini bukan untuk aku, tapi ini untuk Fisabilillah Kalau begitu keluar saja 4 bulan Insya Allah nanti nah, Yang kantong-kantongnya masih ada duit itu Itu 5 ripes apa, 1000, 2000 itu Habiskan Fisabilillah Kalau enggak nanti mengurangi duit akhiratnya deh. Nah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ini karena sayangnya Allah kepada kita. Allah sayang banget kepada kita supaya kita dapat merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala yang dulu pernah dirasakan oleh kakek kita yang pertama yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Baginda Nabi hadiah untuk umat ini. Bukan hadiah biasa ini, hadiah terbesarnya Allah untuk umat ini. Ini baginda Nabi. Karena apa? Datangnya baginda Nabi membawa rahmat yang luar biasa. Hanya dengan sholat lima waktu pahalanya seperti sholat lima puluh waktu. Setiap satu amalan kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipatnya. Apalagi ketika di jalan ya Allah Subhanahu wa taala. Dilipatkan menjadi berapa? 700 nah, ribu kali. Begitu hebatnya. Ada tempat-tempat yang tempat-tempat itu dilipat gandakan juga amalan, yaitu di Makkah, yaitu di Masjidil Eh, masjid Nabawi dan juga di Masjidil Aqsa sana. Tempat-tempat itu dilipat gandakan juga amalan-amalan di situ. Jadi umat ini jangan luar biasa ya. Sudah dikasih kemuliaan oleh Allah SWT Bukan hanya itu saja Seluruh bumi ini dijadikan masjid untuk umat ini Sholat di mana saja bisa Orang-orang zaman dulu itu kalau ada batu-batu yang lemper itu Maka mereka itu sholat di situ itu karena apa? Keyakinan orang zaman dulu kata ceritanya orang-orang tua gitu katanya sholat batu-batu yang lempar ini kemungkinan bekas sholatnya Nabiullah Khidir alaihissalam <laughs> maka aku pengen sholat biar mendapatkan barokah beliau nah, jadi kalau ada waktu lempar itu waktu duha itu di sawah-sawah itu buat sholat buat sholat buat sholat orang-orang zaman dulu sekarang aja sudah dikasihkan masjid bagus-bagus masjidnya masih kosong aja nah, sholatnya di mana itu akhirnya itu Ini hisab. Sayangnya Allah Subhanahu wa kepada umat ini. Datangkan baginda Nabi, ngasih ajaran sholat. Sholat ini bukan menjadi beban untuk umat. Justru sholat inilah yang akan menyelesaikan semua bebannya umat. Semua bebannya umat akan diselesaikan dengan sholat. Wasta'inu bisabri was sholat kalau orang itu ada masalah maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar mengamalkan amalan yang telah diistiqomahkan dan dengan sholat dengan sholat yang berarti sholat atau dengan sholat yang berarti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sholat itu juga intinya adalah berdoa kepada Allah jadi sholat ini penting sekali kalau seumpama orang itu tahu fadilahnya sholat, maka tidak henti-hentinya dia itu akan sholat. Siapa di antara orang yang faham fadilahnya sholat ini adalah baginda Nabi. Beliau katakan, Hubbiba ilayya min dunyakum Atib wan nisa wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Yang paling disukai oleh baginda Nabi itu adalah baginda mencintai wangi-wangian karena wangi-wangian itu juga dicintai oleh para malaikat makanya pakai minyak wangi niatnya supaya apa malaikat mau mendekat nah, jadi bau-bau iler itu pak itu biar hilang saja nah. makanya kalau bangun tidur juga disunahkan bersiwak bersiwak supaya apa tidak bau nanti malaikat-malaikat rahmat mau mendekat bau-bau ini akan akhirnya melayu akhirnya jadi di disiwaki Iwakan itu menyukakan malaikat berwangi-wangian juga menyenangkan malaikat kemudian An-Nisa baginda Nabi itu mencintai dan menyayangi para wanita mencintai dan menyayangi para wanita kemudian Wajuilat kurrota aini bisolah Perkara yang paling membahagiakan bagian Nabi adalah sholat Sholat Kalau capek Kaya Nabi marah sholat. Kalau sholat jadi ayam karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatlah, istirahatkanlah kami ini dengan sholat wahai Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suwana baru istirahat. Jadi istirahatnya itu malah sholat. Kalau orang itu tahu fadilah salat. Abdullah ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu As. Beliau ini kalau kadung sholat itu mulai habis isya itu sampai subuh. Kadung sholat enak sampai subuh. Sampai akhirnya ini istri barunya itu jadi muring-muring. Ini saya ini mau di nikah itu mau diapakan ya biarkan seperti ini aja demo kalau begitu akhirnya demo betul ke ini gimana anakmu ini setiap malam kalau sudah Allahu Akbar sampai pagi sehingga aku kelisi gini gini Akhirnya Abdullah ini dibawa oleh Amr ibn As ke baginda Nabi. Ini loh Nabi engkau nasihati si Abdullah ini kalau sudah Allahu Akbar itu lupa perkara semuanya itu sehingga istrinya ini nggak diupaya ini nggak diperhatikan ini gimana ini saya kira di sini belum ada itu itu itu, itu eh, ya saja itu kalaupun kalau ada itu karena apa dibentak istrinya itu nggak pulang-pulang itu aja ini enggak ini Hah. Saudara, Saudaranya Allah Subhanahu wa akhirnya baginda Nabi mengatakan, "Wahai Abdullah, ikutlah ayahmu." Baru akhirnya Abdullah itu mau mengerem. Istrimu juga punya hak, dirimu juga punya hak. Ikutlah ayahmu itu. Akhirnya baru seimbang. Jadi para sahabat seperti itu. Kalau orang kita ini kebalikan, itu senangnya ke sholat sedikit gitu senangnya ke agama sedikit terus ke dunia itu banyak kalau agak tambah sedikit ini memang nggak imbang juga ya, imbang sama sekali tanah memang gak imbang hmm. kalau imbang berarti 8 jam lawan 8 jam ayo siapa yang berani nah. kalau zaman sahabat enggak nggak imbangnya itu kebalik akhiratnya itu lebih banyak daripada dunianya sampai dinasehati ada fulan, fulan datang bagaimana aku banget pengen keluar kamu masih punya orang tua apa enggak kami masih punya orang tua satu udah kamu enggak usah keluar kamu di rumah saja kamu khidmat orang tuamu hmm. zaman sekarang bagaimana ayo kita keluar aku masih khidmat khidmat sama siapa sama orang tua saya siapa orang tuanya sapi nah. khidmat sapi lah sapi udah tua aja masih dikhidmatin dan sembelih gue selamatan ya wes sebab apa masih khidmat enggak Allah subhanahu wa ta'ala ini begitu sayang kepada hambanya ini Abdullah ibnu Amr ibnu As ini baginda Nabi kita Muhammad SAW menyelesaikan masalahnya dengan sholatnya dengan doa dan sholat dengan doa dan sholat terus begitu ada permasalahan-permasalahan kelaparan, kekeringan maka Sayyidina Anas ibnu Malik cukup dengan sholat datang hujan selesai semua masalah Zaid bin Sabit sebagian riwayat ah, Abu Mu'alik Wada ah, Zaid bin Sabit sebagian riwayatnya ada masalah yaitu beliau ini dirampok sama perampok maka diselesaikan dengan sholat ketika sholat maka beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Mayujibul muttarra datang malaikat langit sana turun ke bawah malaikat nomor 4 turun ke bumi langsung membantu beliau perampok itu dibunuh oleh malaikat mendatangkan musuh dengan sholat. Sholat berarti sholat atau sholat berarti doa juga. Baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam masalah Badar, yaitu beliau itu hanya membawa sekitar tiga ratusan orang yang semuanya itu hampir-hampir tidak membawa senjata semuanya. Hanya beberapa delapan atau berapa orang saja itu yang membawa senjata karena mereka itu datang bukan untuk berperang tapi mengambil hartanya pedagangnya orang-orang Quraisy yang lewat di situ dari negeri Sam. Hmm, tetapi yang didapati adalah pasukan dengan senjata yang lengkap, seribu pasukan lebih. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah dengan berdoa. Dengan berdoa, ya Hayu ya koyum, ya Hayu ya koyum, selesai semuanya. Selesai semuanya. Maka salat itu penting, doa itu penting. Kemudian ada satu perkara yang penting juga yaitu urusan ilmu. Karena sholat itu tidak akan sah kecuali dengan ilmu. Ilmu ini adalah satu perkara yang sangat mulia. Tidak ada satupun makhluk yang ketempelan ilmu ini kecuali dia itu mesti menjadi mulia. Orang dikatakan itu adalah orang yang alim itu maka dia jadi orang mulia. Ya. Ini anak kecil yang hafid Quran, maka menjadi anak yang mulia. Ya. Ini anak kecil sudah hafal surat Baqarah, maka menjadi mulia. Coba ilmu. Ditempelkan ke manusia, maka akan menjadi mulia manusia itu. Kalau dihilangkan dari manusia, ini adalah orang yang paling bodoh, langsung jadi hina orang. Iya ya? Ini orang yang paling ahmak. Itu juga hina langsung. Orang jahil tidak ada satupun orang di dunia yang suka dikatakan jahil, nggak ada. Ada nggak orang yang namanya jahil di dunia ini? Orang kafirnya atau orang Islamnya nggak ada yang menamakan anaknya bodoh, itu nggak ada. Atau dinamakan apa itu pelupa, nggak ada juga. Nggak ada. Mesti dinamakan nama-nama yang baik nama-nama yang hebat-hebat itu ilmu bahkan ilmu ini bila mana ditempelkan ya ditempelkan ke hewan pun maka hewan jadi mulia ini adalah kuda yang pinter maka harganya juga akan naik ini adalah kuda yang bodoh gak eneng sing dungu akhirnya iya itulah ilmu hanya saja ilmu ini kalau tidak dibarengi dengan zikir maka ilmu ini akan menjadi hijab antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu kalau ilmu itu perkara yang mulia, ketika nempel tidak dibarengi dengan zikir, orang itu akhirnya merasa adigang, adikum, adikuno istilah wong Jawa niku. Apa niku? Iki mboten wis nyen pahami piyambak niku. Jadi orang itu akhirnya jadi jadi rusak malahan kalau tidak dibarengi dengan zikir. Ilmu yang sejatinya ilmu adalah ilmu semakin banyak orang mempunyai ilmu maka dia akan semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. ya yakhsyallaha min ibadil ulama. Ini yang dikehendaki. Semakin tambah ilmu kita, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Kita tahu kebesarannya Allah, itu ilmu, sehingga kita takut kepada Allah. Ketika kita tahu semua ini digerakkan oleh Allah, maka akhirnya ada sifat dua, yaitu sifat khauf dan roja. Takut kalau digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara yang tidak disukai oleh Allah. Rojak mengharapkan kepada Allah supaya digerakkan kepada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah dapat ilmu, maka dia akan ada tambah-tambah, tambah-tambah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak maksiat ketika maksiat kecuali pada waktu maksiat itu mesti dia itu tidak kenal kepada Allah, tidak punya ilmu. Bagaimana dia tahu dia bermaksiat kalau semua dia punya ilmu Dia itu sedang diawasi oleh Allah Sedang ditunggu oleh Allah Bersama Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam buminya Allah subhanahu wa ta'ala Di bawah langitnya Allah subhanahu wa ta'ala Coba Dan di kanan kirinya itu ada malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana orang itu bisa maksiat Seumur dia itu faham betul urusan ini kanan kiri ada malaikat diawasi oleh Allah bareng sama Allah maka yang ada hanyalah ya Allah ya Allah ya Allah itu saja semua orang itu faham maka tidak maksiat orang yang maksiat kecuali dia itu mesti lupa pada waktu itu la yasriku sariku khina yasrik wa huwa mu'min wa la yazni zani khizna yazni wa huwa mu'min Orang itu berani mencuri, kok itu mesti orang itu karena tidak ingat kepada Allah. Orang itu berani berzina karena tidak ingat kepada Allah. Karena apa? Kebodohan. Karena itu kebodohan. Maka ilmu itu disertai dengan zikir. Ilmu beserta zikir. Inilah ilmu warisnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu warisnya baginda Nabi Ketika kita duduk, maka kita mikir bagaimana ya cara duduknya baginda Nabi. Bagaimana ketika cara, cara apa itu tidurnya bagaimana baginda Nabi. Bagaimana cara jalannya baginda Nabi. Bagaimana cara minumnya baginda Nabi. Apa yang pernah diminum baginda Nabi. Apa yang pernah didahar baginda Nabi. Ini terus dipelajari. Para ulama Zaman dulu selalu mempelajari ini untuk diamalkan supaya sambung antara amalan dia dan amalan baginda Nabi. Kalau orang itu amalannya sama, nanti di akhirat akan bareng-bareng. Kalau amalannya nggak sama, dikhawatirkan nanti di akhirat nggak ketemu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau itu mengatakan aku ini adalah bertiga baginda Nabi Abu Bakar dan aku satu orang telah pergi dan menuju ke e, tujuannya dan mereka telah sampai ke tujuannya. Kemudian orang yang kedua sudah pergi dan mereka dan dia sudah sampai ke tujuannya. Aku takut kalau merubah kehidupanku. Aku takut kalau aku merubah kehidupanku dari kehidupan yang dulunya aku bersama dua orang temanku yaitu baginda Nabi dan Abu Bakar maka aku tidak akan bisa berkumpul dengan mereka berdua itu menyamakan amal itu penting gak dengan baginda Nabi. Begitu pengennya menyamakan amal dengan baginda Nabi, putranya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar, itu selalu meniti-niti tempat-tempat amalannya baginda Nabi. Suatu hari beliau itu berjalan naik kendaraan jalan naik kendaraan. Maka beliau mendadak kendaraan dibelokkan, setelah dibelokkan baru balik lagi. Turun dari kendaraannya, naik lagi, terus baru berjalan lagi. Ditanya sama teman-temannya, wahai Abdullah, apa yang kau kerjakan? Belok dari jalan, turun, naik lagi, baru kembali lagi. Apa ini? Ini adalah tempat beloknya baginda Nabi dulu pernah lihat. Nah, kenapa baginda Nabi belok di sini? Dulu baginda Nabi belok di sini untuk qadaul hajat. Nah, kamu kan nggak pengen qadaul hajat. Aku pengen mengikuti beloknya baginda Nabi. Jadi kalau belok, ya aku pengen belok. Baginda balik, aku pengen balik. Pokoknya begitu aja pokoknya. Pengen menyamakan amalan dengan baginda Nabi SAW. Pernah beliau ini juga mendapati satu pohon yang pohon itu di, pernah di bawah pohon itu pernah dibuat tidur koinulah baginda nanti. Maka pohon itu oleh Abdullah itu sering didatangi kemudian dikasih air, Kalian disirami itu. Biar pohon itu biar biar masih hidup terus. Kalau siang maka Abdullah kadang-kadang datang ke situ untuk tidur koinulah. Di tengah-tengah itu bukan di bukan di tempat di kampung, di perkampungan, di tengah di tengah-tengah padang begitu, hidup di bawah pohon. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ini aku pernah lihat bagian Nabi tidur koilulah di sini. Ingin menyamakan. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau ini ketika tawaf, maka beliau mencium Hajar Aswad. Beliau mengatakan, "Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu itu adalah batu, tidak memberi manfaat, tidak memberi maldorot Aku mencium kamu dikarenakan aku melihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencium kamu. Nah. Jadi begitu itiba. Kalau orang itu pengen menyamakan amalnya dengan baginda Nabi terus mengikuti, namanya mengikuti itu begini, mengikuti, menepak telas amalan baginda Nabi. Maka sudah sepantasnya nanti dia itu akan bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW Karena orang itu mengikuti itu mesti ada satu perkara yang ada dalam hatinya. Apa itu cinta? Nah, orang itu kalau mencintai seseorang, mesti seseorang yang dicintai akan diikutinya. Kalau orang itu membenci seseorang, maka orang yang mesti amalan orang yang dibenci itu mesti akan dijauhinya. Bahkan semua orang yang dibenci itu masuk ke dalam satu lorong, maka dia tidak akan mau masuk ini bekapnya dia. Aku harus masuk yang lain. Ya, ya, ya. seperti setan sama Sayyidina Umar. Setan tuh benci sama Sayyidina Umar. tetapi karena apa? Karena Sayyidina Umar Amirul Mukminin, beliau ini kalau digoda sama setan, justru malah setannya itu uh, kecewa nanti kan. Sejak menggoda malah dia lebih baik lagi. Pernah satu hari setan datang kepada Amir Umar Umar bin Khattab. Umar, kamu ini sudah jadi orang besar, semua negeri-negeri telah tunduk kepada kamu, kamu begini, begini, begini, begini, begini. Maka Sayyidina Umar langsung diam. Wah, kenapa ini? Setan datang memberi was-was hatiku. Kumpulkan semua orang, orang dikumpulkan diceritai bagaimana ketika dia dulu dia itu disuruh mengembala kambing dan ditempelingi sama orang tuanya gitu. itu diceritakan sudah selesai sudah loh kenapa ini kita hanya disuruh mendengarkan seperti ini tadi itu ada setan yang mau membujuk hatiku biar kapok setannya sehingga setan itu nggak berani mengikuti Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar itu masuk di satu lorong, maka setan akan masuk di lorong yang lain. Jangan di lorong itu. Nanti kalau dia itu agak tergoda sedikit, langsung jadi itu nanti makanya. Nah. Sayyidina Umar bin Khattab dan Orang cinta akan mengikuti, orang benci akan selalu berpisah. Orang-orang cinta seperti itu akan taat orang itu kalau cinta. Demikian juga bila mana kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak memperdulikan apapun. Apapun yang terjadi pokoknya Allah ridho nggak peduli. Nah, orang itu kalau cinta seperti itu, Pak. Kalau orang belum seperti itu, ah, itu namanya cinta palsu, Nah, ini kalau cinta itu apa yang jadi nggak peduli, pokoknya masih terus maju terus apapun yang terjadi. Laitalladzi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin kharabu idza sahha minkal ghuddu fal kullu hayyinu wa kullu ma fawqa turabi turabu. Kalau seumpama hubunganku dengan engkau ya Allah itu sudah baik hubunganku dengan makhluk masih hancur aku pun tidak peduli karena aku tahu bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini mereka semua akan menjadi tanah semuanya. Kalau orang itu sudah kenapa hubungan? Kalau sudah hubungan dengan Allah baik, nah kenapa yang mikirkan dengan hubungan dengan manusia? Wong manusia itu hanyalah ciptaan Allah dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ilmu. Kalau orang itu datang ilmu, nanti dia itu akan datang kezuhutan. Maka dikatakan apa? Al-kayyisu nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu siapa Atau orang yang pintar itu? Orang yang pintar itu adalah orang yang bisa menundukkan dirinya dan amal untuk akhirat. Ketika Imam Syafi'i ditanya, seumpama ada orang itu nazar atau berpesan supaya memberikan hartanya kepada orang yang paling pinter di dunia terus diberikan sama siapa ya? maka Imam Syafi'i menjawab itu harta itu harus diberikan kepada orang yang paling zuhud di dunia itulah orang pinter nah, karena orang pinter siapa? itu orang yang paling zuhud yang banyak ilmunya itu orang yang zuhud di dunia makanya Abdullah ibnu Omar gitu atau Abdullah ibnu Mas'ud beliau itu bicara kepada para tabi'in kalian ini para tabi'in lebih banyak sholatnya lebih banyak ibadahnya melebihi para sahabat tetapi para sahabat lebih baik daripada kalian kenapa bisa seperti itu dikarenakan para sahabat lebih mencintai akhirat daripada dunia sahabat itu yang paling dominan adalah amalan hatinya. Amalan hatinya. Hatinya itu menghadap ke akhirat. Kata Sayyidina Ali, jalan-jalan di langit lebih aku hafal daripada jalan-jalan di bumi. Itu Sayyidina Ali kata seperti itu. Sifat-sifat para sahabat, para sahabat Nabi alaihi wassalam. Ketika Sayyidina Ali radhiallahu anhu, beliau ini selesai sholat subuh maka beliau itu itu menjelang ketika beliau wafat kalau setiap subuh itu dekat-dekat beliau wafat itu sering menghadap ke utara eh, menghadap ke kanan gitu. maka beliau itu ngomong sendiri Mana orang-orang seperti zaman dulu itu sekarang kok sudah nggak ada zaman sahabat-sahabat masih banyak. Mana dia terus saja itu kan ngomong sendiri, mendambakan teman-teman yang zuhud di dunia mendamangkan teman-teman yaitu sahabat-sahabatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada zaman Sayyidina Ali itu sudah banyak sahabat yang habis. Sudah banyak sahabat yang habis dan berpencar-pencar ke segala tempat. Itulah para sahabat. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua pembicaraan, semua perjuangan semua amalan dan ibadah itu semua tidak ada gunanya kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam majelis ini ada majelis namanya kifarah, ada doa namanya kifarah majelis. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini namanya kifarah majelis. Karena di dalam majelis-majelis itu sering di dalam majelis itu tidak ingat kepada Allah. nah kalau majelis-majelis tidak ingat kepada Allah bagaimana ikhlas karena Allah coba. Maka hati-hati kalau kita ini membuat satu majlis yang majlis itu tidak disebutkan Allah, tidak disebutkan Rasulullah, tidak disebutkan akhirat, tidak disebut surga, neraka, kubur, mati. Ini majlis-majlis seperti ini ini berbahaya. Jangan-jangan majlis ini adalah majlis-majlis dunia. Makanya kita ini harus selalu yaitu mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam segala amal. Maka kalau kita perhatikan semua amalan kita nanti oleh para ulama itu kita diajari niat dan di akhir niat itu mesti ada lillahi taala. Ya. Yeah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari Pardon? Lillahi ta'ala Ya diajari para ulama karena Allah karena Allah karena Allah supaya kita ini ikhlas supaya ikhlas hanya karena Allah karena semua amalan yang tidak karena Allah itu tidak ada gunanya nol putul semua amalan seperti itu maka baginda Nabi telah mengajari kita dalam segala hal kehidupan Apakah itu kehidupan ketika kita di rumah ataupun ketika kita di luar rumah. Diajari untuk ingat terus kepada Allah supaya ikhlas. Kita mau dengan istri kita. Itu pun juga diajari Allahumma jannibna minasyaitan nah, Jannibi syaitan bima rasaktana Mau kumpul sama istri doa Gimana ini? Doa Supaya apa? Supaya ikhlas karena Allah supaya ikhlas karena Allah dan supaya dijauhkan dari setan. Ketika kita mau makan juga ingat kepada Allah Bismillah supaya makannya ikhlas. Alhamdulillah selesai makan. Ketika kita dalam perjalanan naik maka Allahu Akbar turun maka kita subhanallah ya. naik kendaraan maka kita juga berdoa lagi supaya naik kendaraannya ini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah apa? Nah, Subhanallah di hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perbuatan kita yang tidak didasari ingat kepada Allah nanti akan jadi tidak ikhlas itu jadi tidak ikhlas Alhamdulillah Alhamdulillah kita khususi juga ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi hati-hati setan itu juga pinter kalimah-kalimah ikhlas itu itu bisa dijadikan oleh setan menjadi kalimah-kalimah yang menjerumuskan kita ke dalam jurang dari jurang-jurang neraka jahanam itu bahaya itu apa contohnya yaitu teman kita itu perlu diikrom ikrom kelihatannya bagus kan tapi sebetulnya ini ngerasa nih kan? ada-ada seperti itu. ikrom saja dia itu nanti kan kapok dia kalau udah diikrom. ada ya. ada kadang kata-kata baik kelihatannya, tapi justru kita ini bahkan hanya dengan lirikan mata saja kadang-kadang kita akan mendapatkan permasalahan. Hanya lirikan mata siapa tuluk tuluk tuluk nah dengan mata saja isyarat nah itu saja itu sudah berbahaya alangkah untungnya orang yang suka dirasani teman-teman kita hmm. maka mau muasyarah harus dijaga alangkah untungnya orang yang dirasani nanti itu ketika di akhirat dikatakan dia itu membuka bukunya buka bukunya dulu kok banyak sekali ini kok banyak sekali kok banyak sekali ini amalanku seperti aku nggak pernah amal ini itu kiriman dari Pak Fulan Masya Allah sedangkan orang-orang yang suka ini dibuka loh kok kosong loh kosong kok kosong itu sudah kamu kirimkan kepada Pak Fulan maka ada orang di dunia itu kelihatan amalnya banyak tetapi di akhirat itu jadi meluarat karena sergap sodakoh amalan dengan ngerasani tadi. Kalau sotekohnya benar, nanti itu tidak berkurang amalannya. Hmm. Tapi kalau dengan ngerasani, maka akhirnya habis amalannya. Sayyidina Husain, eh, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, beliau ini dikasih tahu sama orang Sayyidina Hasan ini ada orang yang ngerasani engkau dia bilang begini, begini, begini, begini, begini. Oh ya, tunggu dulu. ambil kurma, ambil jajan-jajan semua, kirimkan sama dia. Terima kasih atas kiriman amalannya ya. dikirim betul sampai sana, dikasihkan. Dulu, apa ini? Ini dari Sayyidina Hasan. Loh, kenapa nggak saya? Terima kasih atas kiriman amalannya dikasih lagi juga mau ya. tak tambahin sendiri ya. Nah begitu. Coba kalau kita kita ini punya akhlak yang seperti itu. Orang-orang yang ngerasan-rasan itu leren semua, Pak. Ya iman-iman lah. Ya. Ya eman iman nggak berani akhirnya ngerasani orang itu. Ya, muasar yang baik. Wallahu fi'aunil abdi maka al abdu fi'aunil akhi. Kalau kita pengen bantu teman kita, maka jangan ngerasani. Tapi cara membantunya adalah ayo bareng-bareng naik masjid naik agomo. Insyaallah ya itu orang yang tinggal, jangan dibuat alasan. Kenapa kamu ngerasain temanmu? Iwallahu iya, fi auni abdi maka adalah abdu fi auni akhi. Ini bantu teman. Ya, kamu temanmu kamu bantu, kamu rasani, tetapi kamu sendiri kecebur ke neraka kalau begitu nanti. Bukan begitu maksudnya bantu itu, karena ada orang yang nyelelek nyelelek itu ngomong seperti itu itu. Nah, gimana cara bantunya? Kita bareng-bareng ayo masuk surga. shalat masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'awun, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kebaikan ya ta'awun. Maka saudara sekalian semua pergerakan-pergerakan yang telah kita buat di sini ini ini dan pembicaraan-pembicaraan ini ini tidak kurang sempurna ya kurang sempurna apa itu e, hasilnya kalau kita tidak praktekkan di rumah kita dan di luar majelis kita ini kita praktekkan dan ketika kita amalkan ini di luar majelis kita maka barokah barokah akan datang pengalaman pengalaman akan datang ketika di dalam perjalanan Nabi Allah Uzair alaihissalatu wassalam dalam perjalanan maka beliau ini telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun kemudian bangkitkan lagi, hidup lagi. Pengalamannya Nabi Allah Uzair alaihissalam ini ini terjadi ketika di dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat yaitu 3000 malaikat dan 5000 malaikat pasukan khusus di dalam pertempuran Badar itu adalah dalam perjalanan dalam perjuangan perjuangannya bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nanti orang itu kalau dalam perjuangan, perjalanan untuk memperjuangkan agama, nanti akan banyak sekali itu akan ditampakkan oleh Allah nusrah-nusrahnya. Barokah-barokahnya tampak sekali. Barokah-barokah tampak sekali. Coba kita lihat. Namanya Madinah. Madinah itu dulunya namanya Yastrib. Itu tempat yang penuh dengan penyakit sudah. Orang di situ itu banyak orang yang celaka di situ itu di Madinah itu. Namanya namanya saja Yastrib. Kemudian bukan hanya itu saja, di situ juga tempatnya orang itu berkelahi. Namanya di kota Madinah itu, yaitu perkelahian antar saudara Khazrat dan Aus. Khazrat dan Aus ini saudara, kemudian punya anak-anak banyak, anak-anaknya kelahi sendiri-sendiri berpuluh-puluh tahun. Enggak habis-habis. Bunuh-bunuhan terus, perang terus-terusan saja itu. Enggak habis-habis. Ketika datang agama, diajak berjuang, berjuangkan agama, akhirnya mereka itu menjadi orang yang paling berkasih sayang antar mereka. Selesai masalah dengan memperjuangkan agama. Permusuhan selesai masalah dengan perjuangan agama masalah-masalah dengan musuh selesai dengan memperjuangkan agama dan doa masalah-masalah kekeringan juga selesai dengan perjuangan agama bahkan Bila mana perjuangan-perjuangan agama ini masih hidup, doa-doa kita pun juga akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sebaliknya, la ta'murun bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikannallahu ayyab'atha 'alaikum 'iqaban fad'unahu fala yustajabu lakum. Kalau sudah tidak ada orang yang perjuangan agama, tidak ada orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar, maka Allah akan mengirimkan satu azab setelah azab itu datang semua orang orang bingung berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Fala Doa kita tidak dikabulkan. Maka sampai dikatakan bila mana perjuangan agama atau amal ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, doa doa para wali pun itu mental. Udah nggak bisa itu, nggak diterima lagi. Makanya ini perjuangan agama ini kayak kayak menghidupkan seluruh amal ilmu hidup ibadah hidup muamalah hidup seluruh amalan akan dihidupkan dengan memperjuangkan agama yaitu amar ma'ruf nahi anil munkar hanya saja amar ma'ruf nahi munkar ini perlu kesabaran يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك nah, kalau sudah berbicara amar ma'ruf nahi anil munkar maka harus disertai bicara sing sabar ya, sing sabar hmm memerlukan kesabaran. Lalu si sabar sabari wong sampai entek kesabarane. Lah pirang tuh to sabare sampean itu kok sentek nih. Nek Nabi Nuh alaihi sabar ini ku sampai sakit tahun. Nek kita niki keturunan Nabi Nuh kudune sabar sangat-sangat tahun. sakit Pak. Nggih. Sinten sing ngajeng ngamalne agami empat bulan 40 hari nyabarnya pada awak dibetah-betahake monggo silahkan empat bulan empat puluh hari monggo pak man ja'ala hammahu hamman wahida hammal akhirah kafahu Allahu sa'iral humum nek ini ku madhep teng akhirat ini ku kabeh masalah dunia selesai kabeh karo si Allah yakin pak monggo Eneng wong ning ngomong, nek omongnya banyak yo penak, tetapi nek ngelakoni angel, jadi sopo sampe ngelakoni gak penak ya. Ya. sih ngomong aku lakoni angel. Yang mangkat mohon 4 bulan kurang penak. Ku enak kok. Monggo bismillah. Monggo, Pak. 4 bulan 40 hari. Nggih, jamaah-jamaah sing ajeng medal bismillah. Utawa pinten dinten mawon, Pak. Monggo bismillah. 40 hari atau kurang dari 40 hari monggo. Yang ini gue mboten ngertos kapan mati matine ya. Tapi kita ini kudu persiapan kados pundi kita ini mati dalam keadaan puncak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mati maram tenan saya iya. kalau sih buatan purun mati ya buatan buatan apa buatan purun mati buatan apa napa tetapi buatan nanti sing urip terus buatan mati iya. makanya kudu tetap tetap persiapan sing gak gelem mati monggo persiapan mati sing wis pengen mati nang tuku kain kapan monggo yang yang kriyen niku paman mun umure swidak tahun mun tumbas kain kapan mboten napa supaya ngingetne mati terus akhirnya ke amal mula bismillah yang mau keluar ke Korea atau Taiwan niki enten jamaah sing ajeng dikirim teng mriku sinten sing ajeng berangkat monggo nyapa tau metu kok metu aduh aduh men semakin jauh kita ini keluar maka semakin besar juga rumah yang akan dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga kita. Jadi tiangnya itu mengikut panjangnya kita pergi ya. Monggo Pak, yang jauh-jauh mawon. Panjang umat Islam itu adalah umat yaitu umat yang kerjanya itu memperjuangkan agama. Siyahatu ummati al jihadu fi sabilillah. Nek kita niki pengen tamasa dan piknik, eh, pengen tamasa dan piknik niku mboten teng ken sewu niku mboten enggak. Tapi tamasa dan piknik eh, niku teng pundi? niku fi sabilillah merjuang nek agama monggo dunya iki ngeten iki mawon apa sing dinteni delok dhuwur isine mendung delok isor isine lemah delok kanan kiri isine paling sak sapi wedhus pari ngoten niku mawon pancet men rubah-rubah nggih sing rada beda niku akhirat mriku lho kita bangun akhirat kita sing sae monggo bismillah monggo enten mulai tiga hari tiga hari nggih bareng niat-niat sing nanti nate medal mungkin niat tiga hari monggo bismillah saniki kali-kali tiga-tiga takrokin terus saling taskil mentaskil monggo bismillah monggo Pak tiga-tiga kali-kali dimudzakarahne mulai yang mau ke negeri jauh mau ke IPB panas mau ke depan ada orang mau ke IPB terus mau mas turut minggu ini ke depan dengan tim mas turut bagian selatan yang ke negeri jauh jamaah yang mau ke Taiwan dan Korea semuanya ke depan juga yang akan ke IPB kumpul dengan Pak Anas di depan dan jemaah-jemaah yang mau ke yang keluar masturat minggu ini baik 3 hari, 40 hari atau 15 hari semua kumpul di depan juga jemaah yang bulan ini mau keluar 15 hari dan satu tahun yang baru semua kumpul di taskil depan pak ini taskil belakang mimbar mohon